Pada pertemuan yang lalu di cetakan yang saya pegang. Kita telah sampai kepada akhir dari halaman 135 ya. Dan kalau dicetakan tahqiq itu mungkin antum sudah nandain ya. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-56 dan 57. Ya di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum." Baik, ila akhiril ayat. Di mana penulis pada uraiannya ini berbicara tentang masalah al-ghulu. Berbicara tentang masalah al-ghulu yaitu sikap yang berlebih-lebihan. Yaitu beliau ingin menekankan bahwa kalau di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja itu ada orang-orang yang dinilai telah keluar dari Islam. Maksudnya siapa nih? Kelompok Khawarij ya, kelompok Khawarij Padahal kelompok ini adalah orang-orang yang giat dalam beribadah, ya, sangat rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yamruquna minad din murukas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Disebut keluar dari dari agama. Dan sekaligus juga ini tanbih bahwa di sana ada khilaf di kalangan ulama. Memang yang populer bahwa khawarij itu layak pun. Yang populer khawarij itu bukan bukan kafir. Namun sebagian mengatakan mereka kafir seperti Hasan Al-Basri dari ulama salaf. Ya, sejauh yang saya tahu Al-Hasan menganggap bahwa orang-orang khawarij ini yakfur. Dan sepertinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah condong kepada pendapat ini. Condong kepada pendapat kafirnya Al-Khawarij. Kafirnya orang-orang Khawarij. Dari situ beliau berdalil Berdalil dengan ya, mereka yang dinilai kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping ibadahnya yang yang kuat. Maka apa yang menghalangi dari kafirnya orang-orang di zaman beliau, meskipun mereka mengerjakan salat, mengerjakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, kemudian mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang khawarij dinilai kafir dan mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada mereka pelanggaran terhadap syariat Islam dunal kufur. Selain dalam perkara kufuran, namun Nabi saw. alaihi wasallam menilainya apa? Yamruquna minad din. Mereka keluar dari dari agama. Ini sisi pendalilan dari uraian kemarin. Ya. Dan pendalilan yang seperti ini parus tanbih namanya ya tariqut tanbih kalau dalam bahasa kita ya penganalogian atau bisa juga disebut dengan kias ya kalau yang seperti ini saja sudah dibilang keluar apalagi yang ini gitu Khawarij saja dibilang keluar dari Islam sedangkan mereka tidak melakukan kekufuran seperti kekufuran orang-orang di zamanku maka apalagi orang-orang yang ada di zamanku yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala kira-kira begitu ini yang disebut dengan ya kias ya atau diistilahkan juga dengan tarik tanbih. Kemudian beliau setelahnya bicara tentang masalah hulu. Ya, di mana yang menyebabkan orang-orang keluar dari din itu disebabkan karena gulu-gulu pada masyayikh, ya gulu kepada kepada <clears throat> orang soleh, ya gulu kepada para nabi, gulu kepada gulu kepada malaikat. Ya, kemudian beliau contohkan di antara ucapan-ucapan yang merupakan termasuk kepada sikap gulu adalah seperti memanggil-manggil mereka ya sayyidi fulan ya ighfirli ampuni aku rahmati aku tolonglah aku berilah rezeki kepadaku dan seterusnya banyak seperti ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan hulu dan mereka yustatab diminta taubat ini kalam syekh Islam Ibn Taimiyah <clears throat> rahimahullahu kalamnya <clears throat> Naam <clears throat> Syekhul Islam Ibn Taimiyah na'am <clears throat> dalam kitabnya Risalah Asaniyah. Nabi Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang mereka ini, orang-orang yang gulu kepada orang-orang saleh, memanggil-manggil mereka, meminta keselamatan dari mereka, minta pertolongan dari mereka, minta perlindungan, bertawakal kepadanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, mereka ini yustatab ya fa in wa illa qutil. Mereka ini diminta tau taubat ditangkap untuk diminta darinya agar mereka taubat. Kalau mereka taubat maka dilepas, kalau tidak maka mereka maka dibunuh. Nah, nah ini ya pada kalimat ini nanti akan disinggung. Ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami kalam hadal kalam. Poin ini. Poin kalimat dari ucapannya siapa? Ibnu Taimiyah yustatab wa intaba wa illa util. Beliau katakan nanti anda akan dapat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, bukankah yang seperti ini berlakunya hanya pada muayyan? Beliau katakan, bahwa yang namanya yustatab itu berlakunya pada muayyan. Artinya beliau berdalil dengan kalamnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, yang menurut orang-orang kita itu mutlak. Namun Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami itu prosesnya kepada muayyan. Inilah lalu keliruan ya, dari sebagian orang yang ya terlalu berlebih-lebihan dalam takdir mutlak. Ya. Baik. <clears throat> Di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami bahwa ini berlakunya kepada muayyan. Karena sebagian orang memahami bahwa takfir muayyan itu harus sebut nama. Harus sebut nama, ya. Memang kalau secara pendefinisian ya begitu, ya. Bahwa yang namanya ta'yin itu pada personal, ya. Kemudian mutlak hanya kepada perbuatan. Seperti itu yang namanya kaidah. Ya. Namun mereka menerapkan takfir mutlak itu berlebih-lebihan hingga mencakup perkara-perkara yang kekufurannya sarih, wadih, jelas, terang, gamblang. Ya. Seperti itu. Sampai kepada orang yang mengaku nabi pun juga mereka anggap harus ditegakkan lagi apa? Hujjah, isyarat. Ya, sampai orang yang menghalalkan LGBT mereka katakan harus ditegakkan lagi hujjah. Sampai orang yang menghalalkan zina mengatakan harus ditegakkan lagi hujjah. Mereka kafir kafir mutlak tapi tidak ya tidak dianggap kafir sampai ditegakkan padanya Hujah Ini kelewatan. Maka kepada mereka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, mufti sebelum Syekh bin Bas, seolah-olah mereka yang menunggu ya Al-Qur'an datang menyebutkan ya nama orang per orang sampai akhir zaman dan Al-Qur'an tidak turun lagi setelah Nabi Muhammad saw. alaihi wasallam. ya? Ya logikanya seperti itu. Ya orang-orang yang hulu dalam masalah takfir mutlak, ya Syekh Muhammad bin Ibrahim Halus Syekh mengatakan seolah-olah mereka ini orang-orang seperti ini, mereka menunggu bahwa Al-Qur'an itu menyebutkan satu persatu orang-orang kafir dengan nama mereka sampai akhir zaman. Seperti itu Syekh Muhammad bin Ibrahim ya mengatakan. Baik. <clears throat> Kemudian baru situ beliau menerangkan tentang ya fungsi diutusnya para para rasul yaitu untuk ya, mendakwahkan ya, kepada at-tauhid ya dan menghilangkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. <clears throat> Di halaman 136 dari katakan yang saya punya ya. Lanjutan dari apa yang kita baca kemarin. Itu pada ucapan thumma qala. Kemudian Syekh Muhammad atau Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata selanjutnya. <clears throat> Kemudian Syekh Islam Taimiyah berkata selanjutnya. Kata beliau qala wa wa wahdahu hiya asluddin wa huwa tauhidil ladzi ba'atha Allahu bihi rusul. Dan peribadatan kepada Allah semata itulah pokok dari agama, inti dari al-Islam. Wa huwa tauhidul ladzi yaitu itulah tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi rusul. Yang dengannya Allah taala mengutus para rasulnya. <clears throat> Wa anzala bihi al-kutub dan dengannya Allah turunkan kitabnya. Ya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun dan tanyakan kepada orang-orang yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari utusan-utusan kami Ya maksudnya kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan tanyakan kepada mereka. Aja'alna min dunir rahmani aliyatan yu'badun. Apakah pernah kami jadikan selain Ar-Rahman? Maksudnya selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi. Artinya semua nabi dan semua rasul seluruh mereka diutus untuk mengajak kepada peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini bentuk argumen yang lain. Kalau kemarin kita baca ayat yang lain seperti misalnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya, sungguh kami telah mengutus setiap rasul ya pada umatnya masing-masing. Ini khabar. Ya, bentuknya khabar, berita. Kalau ini bentuknya apa? Tahdid, tantangan. Tanya anu, kalau bahasa kita. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanya anu, kepada siapa? Rasul-rasul yang pernah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Pernah kami jadikan selain Ar-Rahman sebagai sebagai sembahan yang diibadahi? Ini bentuknya beda lagi, ya. dan Beragamnya bentuk pendalilan, beragamnya bentuk ya apa namanya ini? Hah? Apa namanya? Ada khabar ada tahdid, ada ancaman, bentuknya beda-beda. Ini semakin menguatkan al-hujjah dalam perkara ini. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulnya masing-masing. Beribadahlah yang seluruhnya mereka menyeru kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada at-taghut. Perintah, larangan, sebelumnya tahdid, ya ancaman apa? Ya tantangan Wa ta'ala dan Allah ta'ala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian seluruhnya kepada kepada aku. Ini tiga dalil. Ya, tiga ayat Al-Qur'an kalau dihafal masyaallah. Ya, kuat dalilnya ya, menunjukkan bahwa semua nabi sebelum Muhammad hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh mereka diutus untuk mengajak manusia kepada peribadahan terhadap Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang dari beribadah kepada selain Allah. Tiga dalil ya. Az-Zukhruf 45, An-Nahl 36 dan juga Al-Anbiya ayat 20 25. Berkata Syekh Islam, "Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiqu at-tauhid wa yu'allimuhu ummatahu hatta qala lahu." Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan tauhid dan mengajari umatnya tauhid sampai-sampai beliau berkata kepada umatnya sampai-sampai qala lahu rajul, sampai-sampai ada seseorang yang berkata kepada beliau sampai-sampai ada orang berkata kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta." Datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia bilang ini berkat kehendak Allah dan kamu. Ya, di sini adanya untuk kesyirikan, tapi syiriknya apa? Syirik asghar. Yaitu menyetarakan ya kehendak makhluk dengan kehendak Allah fil alfaz dalam lisan saja. Jadi kalau fil i'tiqad kufur, kufur akbar, beda. Ya. Ini dalam lisan. Baik. Apa maksud Syekh Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan riwayat ini? Maksudnya ini loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendakwahkan tauhid sampai melarang kepada perkara yang kecil, ya yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Maka bagaimana dengan perkara yang besar yang bertentangan dengan pokoknya? Nggak mungkin melarang yang kecil tapi meninggalkan yang yang besar. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini kaitannya dengan yang sudah lalu dari pembahasan kita tentang masalah takfir al-mu'ayyan terhadap orang yang meninggalkan tauhid. Ya. Artinya apa? Ini saling mendukung. Ya. Dan seperti itu juga metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab-kitab beliau yang lain. Kalau kita gunakan nalar, tapi kebanyakan kita nggak gunakan nalar. Ini masalahnya. Ya, sampai-sampai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam perkara yang seperti ini kok. Gitu Kan mustahil kalau yang seperti kesalahan dalam lisan gitu. Ya, ini tahqiqnya seperti itu. Ya, bahwa ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad ini berkat kehendak Allah dan Muhammad nggak layu layu tasawur. Nggak boleh kita bayangkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetarakan kehendak Allah, kehendak makhluk dengan kehendak Allah dalam hal, ha? dalam etikatnya. Ya, pasti dia menetapkan bahwa kehendak Allah yang paling tinggi. Ya, dan kehendak makhluk tabi ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman salah dalam ucap, salah ucap doang. Dilarang. Cuma salah ucap, dilarang. Apalagi yang menyembelih untuk selain Allah, apalagi nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa perkara dari syirik akbar yang jelas selesai sudah. Bahwa pelakunya kafir. Ya, seperti itu. Ini tarik tanbih. Kata beliau qala, "Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhaqqiqu at-tauhid wa yu'allimuhu ummatahu." Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan tauhid dan mengajarkan tauhid pada umatnya. Hatta qala lahu rajul. Sampai-sampai ada seorang yang datang dan berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta. Ini berkat kehendak Allah dan kamu, maksudnya Muhammad. Ya. Qala, kemudian ya berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak didiamin tuh orang. Ya, nggak didiamin. Kata Nabi apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dalam urusan apa? al fatwa doang. Ya, dalam masalah apa? Lisan aja. Ya, karena layu tasawwar, ya, enggak boleh dibayangkan bahwa seorang sahabat ya, kalau tidak ter, tidak terdetik ya bagi kita bahwa ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara intiqad. Paham ya? Bahwa dia meyakini kehendak makhluk setara dengan kehendak Allah. Ini sahabat kok. Ya. Namun dia salah dalam ucap. Tapi Nabi SAW jadikan apa? Bahwa itu menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah. Gimana lagi dengan yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ya bertentangan dengan pokok tau tauhid. Bal masyaallah wahdah bahkan katakanlah ini berkat kehendak Allah semata. Ini berkat kehendak Allah semata. Waqala dan Nabi juga berkata, "La taqulu masyaallah wa Muhammad." Jangan kalian ucapkan berkat kehendak Allah dan Muhammad. Walakin masyaallah, thumma syaa Muhammad. Tapi boleh kalian katakan ini berkat kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Artinya kehendak makhluk itu di bawah kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala ya dalam keyakinan kita dan juga dalam lisan kita. Kita pun boleh ngucapin ya dengan ucapan yang menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak kok saya meyakini bahwa kehendak makhluk ya itu tidak sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang lebih tinggi. Walaupun kau meyakini tapi sekarang benahi juga ucapanmu. Jadi Nabi membenahi ucapan loh. Bukan membenahi di sini apa? Keyakinan. Ya, sebagai bentuk preventif juga. Ya. Dan tentunya ini ya tidak sebanding jika dibandingkan dengan syirik akbar yang jelas, yang lahir, yang wadah. dilakukan oleh orang-orang apa? Musyrikin. Ya, artinya apa? Kalau yang seperti ini sampai sebegitunya Nabi saw alaihi wasallam preventif. Ya. Membentengi pagar-pagar tauhid sahabatnya. Gimana lagi dengan syirik akbar yang jelas. Ya, seperti ini Wanah 'anil halfi bi ghairillah. Bukti lain juga, Nabi melarang para sahabatnya dari bersumpah dengan selain nama Allah. Yang bersumpah dengan seperti misal dengan Ka'bah. Karena yang namanya sumpah dengan selain nama Allah itu menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam takzim, dalam pengagungan. Dalam pengagungan. Karena yang namanya sumpah itu apa? Ya, ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam. Memberi penekanan terhadap sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang dia agungkan. Kalau dia bilang, ya demi bintang misalnya, bahwa ini demikian, bahwa saya jujur, bahwa saya benar. Tapi dia buat bukan demi Allah, tapi apa? Demi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia mengagungkan, ya selain Allah itu, bintang atau yang semisalnya, ya seperti itu, ya. Fil alfat dalam alfat, ya itu dilarang dalam dalam Islam, ya seperti itu. Dan kalau dia menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam pengagungan yakfur dia jatuh kepada kufur akbar ya pun apabila dia mengagungkan Allah yang paling agung selain Allah itu di bawah Allah Subhanahu wa taala namun ucapannya ya dia ucapkan demi selain Allah tadi ya maka dia jatuh kepada syirik asghar itu juga itu sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka apalagi dengan orang yang menyetarakan selain Allah dengan Allah atau menganggap bahwa selain Allah lebih agung daripada Allah ini kufurnya kufur akbar. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala bisa kufur akbar bisa kufur bisa kufur akbar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang kecil di sini. Ya. Artinya walaupun hati para sahabat meyakini bahwa selain Allah lebih agung daripada Allah, bahwa Allah lebih agung daripada selainnya, ya, bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, namun ucapan bersumpah dengan selain nama Allah itu dilarang. Nah, itu. Kata Nabi qala man kana halifan barang siapa yang bersumpah yahlif billah aw yasmut hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia pilih diam. Lebih baik diam. Wa qala dan dia berkata man halafa bi ghairillahi faqad asyrak barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah musyrik. Jatuh kepada kesyirikan. Kesyirikan asghar atau akbar, syirik kecil atau syirik syirik besar. Ya, sesuai dengan tafsilnya, ya, pendetilannya tadi. Qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil qubur masajid. Dan Nabi juga melarang dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini juga sebagai bentuk preventif. Ya. sadar dari ah menutup celah, menutup jalan. Dari apa? Dari terjerumus kepada kesyirikan yang besar. Maka dilaranglah membangun kuburan di atas ya masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Faqala fi maradi mautihi. Di situ Nabi berkata, ketika itu Nabi sedang sakit. Ya, itu yang mengantarkannya kepada kematian. Kata Rasulullah, qala la'anallahu al-yahuda wan nasara attakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Kristen. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma fa'alu. Nabi memperingatkan umatnya apa yang diperbuat oleh orang Yahudi dan Kristen. Ya, menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, kenapa? Karena ini zariah, ya. Jalan, sarana, wasilah, ya. Kepada apa? Pengagungan terhadap orang-orang soleh, Pengagungan kepada ya si penghuni kubur. Ya, pengagungan kepada nabi-nabi. Ya, sehingga akhirnya ya bisa bisa menyeret mereka kepada apa? peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarangnya gambar pun juga seperti itu sebenarnya. ini dilarangnya gambar itu bukan tahrim ya, bukan ya. <clears throat> bentuknya adalah ya tahrimul wasail. Ya. Dilarang sebagai apa? sarana kepada apa? pada kesyirikan. Ini dilarang karena apa? Itu sebagai sarana kepada kesyirikan kepada Allah <clears throat> Subhanahu wa taala. Qala Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walaula dzalika la ubriza qabruh." Kalau bukan karena alasan itu, tentu kuburannya sudah di luar. Ya, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana? Di luar. Tapi kenyataannya Nabi dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Walakin karya an yuttakhadha masjidah. Nabi cuma khawatir ben, tidak suka kalau kuburannya dijadikan apa? Masjid. Makanya dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Seperti itu. PK artinya apa? Ya. Dikuburnya Nabi di kamarnya Aisyah kenapa? Karena kekhawatiran. Kalau dikubur di luar dijadikan apa? Masjid. Dijadikan masjid. Seperti itu. Ya. Artinya Nabi SAW melakukan langkah-langkah preventif dari hal yang kecil. Jadi sarana-sarana kepada kesyirikan. Ya. Jadi sarana-sarana kepada kesyirikan itu. Jelas? Ya, maka bagaimana dengan perkara yang kesyirikan itu sendiri dari menyembelih untuk selain Allah, ya menyuruh selain Allah, minta kepada selain Allah. Jelas ya? Ini butuh nalar ke situ ya ikhwan. Allah fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Anahu qala qabla an yamuta bi khamsin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lima hari sebelum beliau wafat. Kata Rasulullah, "Anna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid." Bahwa orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahud, orang-orang Kristen, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidu baiti idan. Ketahuilah, jangan kalian jadikan rumahku sebagai id, ya di mana kalian bolak-balik ke situ. Ya. Di mana kalian ya selalu bolak-balik ke situ pada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala buyutakum kuburah Dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Itu kalian enggak salat di situ. Ya. Berarti artinya apa? Kuburan bukan tempat salat. Wa sallu alayya aitsuma kuntum. Dan sampaikanlah salawat kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni karena sungguhnya salawat kalian kepadaku itu sampai kepadaku. Ya. Apa syahid dalam hadis yang agung ini yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ya bahwa di antara sebab yang menjadikan orang-orang sebelum kita terjerumus pada syirik akbar adalah hulu. Di antara bentuk bentuk di antara bentuk hulunya adalah menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai sebagai masjid. Ya, maka jadikan kuburan-kuburan itu sebagai sebagai masjid. Oleh karena itu Nabi SAW melarang itu dari dari umatnya. <clears throat> Kemudian berkata Syekhul Islam, "Walihada ittafaqa a'immatul Islam ala annahu la yushra' bina'ul masajid 'ala al-qubur." Oleh karena itu, para ulama Islam, para imam-imam, mereka sepakat bahwasanya tidak disyariatkan membangun masjid di atas kuburan. Jadi syariatkan membangun masjid di atas kuburan. Wala tushra'us salatu 'inda al-qubur dan tidak pula disyariatkan salat di kuburan. Ya, karena kuburan bukan tempat salat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wala buyutakum kubura. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan artinya di mana kalian enggak salat di rumah. Ya, dari salat apa? Salat sunnah. Ya. Salat sunnah yang disukai adalah di mana? Ya, di rumah. Ya, bahwa salat itu di mana? Di mana? di rumah illal maktubah kecuali salat yang yang wajib seperti itu. <clears throat> Wala wala tusra'u salatu 'inda al-qubur. Dan salat tidak disyariatkan di kuburan. Wadhalika anna min akbari asbabi al awthan kana al qubur. Kenapa? Karena di antara sebab terbesar yang menyeret kepada peribadahan terhadap berhala adalah pengagungan terhadap kubur. Ini masalah mengagungkan yang orang yang sudah mati karena kesolehannya dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan umat-umat terdahulu mereka terseret kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadat tafaqal ulama. Oleh karena itu para ulama telah sepakat ala annahu man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda qabri annahu la yutamassah bi hujratihi. Bahwa Orang yang ingin mengucapkan salam kepada Nabi di depan kuburannya. Ya kalau kita yang mau umroh nih, ya ziarah ke Masjid Nabawi. Ya. Kita ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita ucapkan apa? Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada siapa? Kepada Abu Bakar dan juga kepada kepada Umar. Ya, udah manasik belum? Belum. <clears throat> Ucapkan salam kepada mereka. Ya, ulama sepakat orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah di kuburannya la yatamassah bi la yatamassah bi ujratih. Enggak boleh dia ngusap-ngusap apa? Ngusap-ngusap ya dindingnya. Ya, dinding apa? Dinding kamar beliau alaihi salatu wassalam. Wala yuqabbiluha dan tidak boleh juga dia menciuminya. Itu menciumi apa? Menciumi dindingnya, dinding kamar. Ya dari ya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Kenapa? Lianna takbir wal istilam. Karena mencium dan menyentuhnya innama yakunu li arkani baitillahil haram. Itu hanya dibolehkan untuk apa? Untuk rukun dari Ka'bah. Ya, kalau kita tawaf di Ka'bah, ya ketika sampai di Hajar Aswad, mulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Kalau sanggup kita mencium, cium. Kalau nggak sanggup kita sentuh. Kalau nggak sanggup kita isyarat. Seperti itu, ya. Nanti sampai rukun Yamani, Begitu kita sentuh kalau nggak sanggup kita kita isyarat. Ya, sentuh itu disebut dengan istilah, menyentuhnya. Ya. <clears throat> Kata Syekh karena yang namanya menciumnya, ya, kalau rukun yamani nggak dicium, ya, nggak dicium, cuman disentuh atau diisyaratkan. Kalau sorry, karena menciumnya dan menyentuhnya itu hanya dibolehkan untuk rukun dari baitillahil Haram. Ya, Baitullahil Haram yaitu rumah Allah yaitu al al-haram yang dimaksud adalah apa? Ka'bah, Baitullah. Fala yushabbah. Perhatikan ini. Maka enggak boleh disamakan. Enggak boleh diperlakukan sama. Antara apa? Baitul makhluk di baitil khaliq. Ya, rumah makhluk dengan rumah Allah. Rumah makhluk dengan rumah Allah. Maka dari, maka dari itu dilarang kita ketika mengucapkan salam ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mencium dindingnya atau menyentuhnya. Kenapa? Tadi nggak boleh sama. Artinya ini juga bagian dari preventif. Larangan dalam hal yang orang bilang ah, kecil, ya. Namun itu dilarang dalam Islam, ya, untuk mencegah yang mana? Yang besar itu. Nah, karena kita sudah terbiasa melanggar yang kecil, akhirnya berentet, ya, yang besar pun kita nggak anggap syirik. Ya, kita nggak anggap ya menyembelih untuk selain Allah itu bukan syirik, sujud kepada selain Allah pelakunya nggak musyrik. Kenapa? Karena yang kecil itu sudah jebol. Yang kecilnya udah apa? Udah jebol. Seperti itu. Padahal dalam Islam itu di ya dipagari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu hadza kata Syekhul Islam semua ini ya dari yang tadi ya yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala ya dari larangan Nabi dari mengucapkan masya Allah ya wa syi'ta masya Allah wa sya'a Muhammad ya larangan dari al-half bi ghairillah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu ya larangan dari menjadikan kuburan sebagai sebagai masjid ya kemudian larangan ya mencium ya kamarnya Nabi ya, menyentuh dinding kamarnya Rasulullah semua ini kata beliau qala li tahqiq tauhid dalam rangka apa mentahqiqkan merealisasikan dan mewujudkan at-tauhid alladhi huwa asluddin wa ra'suh yang mana itulah pokok agama dan intinya tidak la Allah amalan illa di mana Allah tidak menerima satu amalan ibadah kecuali dengan tauhid tadi wa yughfar li sahibihi ya wala yughfar liman tarakah dan orangnya diampuni orang mentauhidkan Allah dosa-dosanya ya Tahkal masyiah serah kehendak Allah apabila Allah berkehendak Allah ampuni begitu saja Apabila Allah berkehendak Allah azab sesuai dengan kadar dosanya kemudian masuk dalam surga. Wala yughfar Tapi orang yang meninggalkannya enggak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu meninggalkan tauhid, tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal di atas kesyirikan dan belum bertaubat darinya dari syirik akbar. Seperti itu. Karena qala ta'ala, seperti yang Allah taala firmankan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar. Ya, ada dusta yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi semua ini semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka ya mewujudkan tauhid, berasaskan tauhid dan memagari tauhid. Mengajari tauhid ya pada para sahabatnya ya dan juga ya dalam Islam ya tauhid itu dipagari. Sampai-sampai perkara yang kecil itu diapa? Dilarang. Ya, dilarang dalam Islam. Walihada kanat kalimat tauhid. Lanjutnya kata Syekhul Islam. Oleh karena itu, yang namanya kalimat tauhid itu adalah afdalul kalam wa adalah ucapan yang paling agung dan ucapan yang paling mulia fa'amamu ayatin fil Qur'an ayatul kursi. Oleh karena itu, ya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an itu adalah ayat ayat kursi. Ya, yang di dalamnya isinya adalah apa? Tauhid. Isinya tauhid. Ya. Itu di mana Allah Taala berfirman, "Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum." Sampai akhir ayat. Allah dialah yang sesembahan yang tidak berhak diibadahi kecuali Dia Dialah yang menghidup lagi maha ya menghidupkan. Dia tidak disentuh oleh rasa kantuk dan juga tidur dan seterusnya sampai kepada akhir ayat. Kenapa? Karena kandungannya ya yang berisikan apa? Tauhid. Maka dia disebut a'zamu ayat. Ayat yang paling agung. Ayat yang paling mulia. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menunjukkan akan agungnya tauhid mulianya tauhid juga. Ya, besarnya perkara tauhid juga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, saking mulianya at-tauhid, ya orang yang akhir hayatnya ditutup dengan ucapan la ilaha illallah dia masuk surga. Ya, tapi dia musyrik, Ustaz. Ya. Enggak mungkin orang musyrik terbantu untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Enggak mungkin. Berat. Ya. Seperti itu. Ya. Ini menunjukkan akan keagungan at-tauhid. Qala wal ilahu walladhi ya'lu al-qalbu wa ibadatan lahu wasti'anatan. Dan yang namanya ilah dialah yang diagungkan oleh hati ya dengan peribadahan dan isti'anah ya dan memohon kepadanya pertolongan warajaan dan menggantungkan kepadanya harapan wa khasyatan serta rasa takut wa ijlalan dan ya, memuliakannya wa ikraman dan mengagungkannya intaha kalamu syekh selesai sudah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya simpulannya bahwa ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menukil kalam Syekhul Islam ya rahimahullahu taala ya menunjukkan bahwa ya Rasulullah sallallahu dalam merealisasikan tauhid tidak hanya ya melarang dari kesyirikan yang akbar namun beliau melakukan langkah-langkah preventif ya mencegah sampai mengoreksi kepada ucapan. Ya, kepada ucapan. Ya, di mana itu sarana kepada kesyirikan. Maka kalau yang kecil saja sampai ditanbih oleh Nabi. Jadi ya, beri catatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diluruskan, ya, dilempengin kalau kata kita. Ya. Maka bagaimana dengan kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang yang besar yang itu ya benar-benar bertentangan dengan ya pokok dari at-tauhid. Baik, selanjutnya kata ya beliau yaitu perkataan Syekh Muhammad ya, mengomentari apa yang beliau kutip dari ucapan Syekh Islam barusan yang kita baca tadi. Sekarang kita akan masuk kepada perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau qala fata'ammal awwal al-kalam wa akhirah Perhatikanlah ya. Perkataan Syekhul Islam dari yang pertama sampai kepada akhirnya. Wa ta'ammal kalamahu dan perhatikan juga ucapan beliau. Fi man da'a nabiyyan aw Ketika beliau berbicara tentang orang-orang yang menyuruh nabi atau menyuruh wali, mithla an yaqul ya sayyidi fulan. Seperti mengatakan wahai sayyid fulan, aghithni wa nahwa, tolonglah saya, selamatkanlah saya dan semisalnya annahu yustatab, bahwa orang itu diminta taubat, fa inta taba wa illa qutil. Apabila dia taubat maka dilepas dan jika tidak maka dia dibunuh. Kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hal yakunu dzalika illa fil muayyan? Bukankah yang seperti itu ya berlakunya kepada person? Oleh karena itu, orang-orang yang hulu dalam takfir mutlak, mereka bingung ketika melihat fatwa ulama, ya. Seorang bertanya kepada pada ulama, kepada lajnah daimah, bapak saya, nggak disebutin namanya. Ya. Dia nanya bapak saya melakukan demikian-demikian dari syirik akbar. Ya, kemudian datang hukumnya dari dari lajnah daimah. Ya. Maka mereka bingung, orang yang hulu dalam takfir mutlak, mereka bingung. Mau bilang takfir mutlak berarti fatwanya nggak bisa di nggak bisa dipakai. Ya kan? Nggak bisa dipakai oleh yang bertanya dong. Kalau dibilang mutlak itu bukan muayyan. Ya. Kalau dia bilang muayyan nggak disebut di situ nama. Paham enggak Adam? Ya, karena mereka berpegang bahwa namanya muayin itu harus nama. Ya, itu gulunya mereka dalam masalahnya. Ya. Dan berapa banyak fatwa ulama seperti itu. Ya. Bapak saya, ya, keluarga saya. Ya. Seperti itu. Atau tanya si fulan, demikian demikian demikian. Boleh nggak sholat di belakangnya? Dibilang nggak boleh. Kalau dia melakukan itu, dibilang itu mutlak karena nggak sebut nama. Berarti masih sholat dia di belakangnya. Kalau gitu ngapain nanya? Paham gak Zoom? Ya. Karena kaidah mereka muayyan itu harus nama, Itu yang menyebabkan mereka ya akhirnya fi dalam kondisi yang galau. Ya, maka biarin aja galau. Ya, insya Allah Allah akan berikan mereka petunjuk biidznillah taala. Ya. Iya, betul nggak? Berarti fatwanya nggak bisa dipakai kalau seperti itu. Maka di sini nggak disebut nama, tapi pemberlakuannya kepada muayyan. Wa in Allah bahwa orang itu yustatab wa inta bahwa inna Diminta taubat. Kalau dia taubat dilepas, kalau tidak maka di maka dibunuh. Siapa mereka yang jatuh kepada apa? Syirik akbar yang zahir tadi, ya. Yang jatuh kepada perkara syirik besar yang yang terang tadi, ya da'an nabiyan, menyuruh nabi, menyuruh wali, ya atau yang menganggap ada nabi baru, ya. Sebagai misalnya Ahmad Usam dikata kafir. Ya, dan Lantas jauh ya, nggak usah malu, nggak usah sungkan, ya, untuk menyatakan orang seperti ini mengaku sebagai nabi kafir. Ya, itu bagian dari agama kita. Wa ilah kafarna. Kalau enggak kita yang kafir. Jadi hati-hati dalam bab kafir juga harus hati-hati. Hati-hati dalam bab kafir juga harus hati-hati jangan sampai justru jatuh kepada pendapat yang keliru lagi. Karena di sini ada dua jurang. Ada apa? ya jurang takfir, gulu dalam masalah takfir, ya juga ada jurang yang berikutnya apa? Al-irja, ya di mana menganggap orang yang telah kafir sebagai muslim. Ya, seperti itu. Baik, ya jadi seperti yang tadi telah dijelaskan ya bahwa ya orang ini ya yustatab wa inta bawa illa qutil dia diminta taubat kalau dia taubat maka lepas, kalau tidak maka dia dibunuh ya dan ini beliau katakan hal yakunu dzalika illa fil muayyan bukan kayak seperti itu pemberlakuannya hanya pada muayyan ya tapi cetakan yang saya pegang ini itu cetakan ya Hamad bin Ahmad al-Asla al-Aslani ya beliau memiliki catatan kaki ya, dari catatan kakinya sepertinya beliau masih termasuk orang yang yang bingung ya ketika mendapati lapal-lapal yang seperti ini Ya, maka kita tidak berpegang kepada jalan kaki tersebut. Allah taala ala wa alam. Qala wa ta'ammal kalamahu fil Lat wal Uzza wa Manat dan perhatikan juga ucapan syekh Islam tentang Lat, Uzza dan Manat wa ma dzakara ba'dahu dan apa yang beliau sebutkan setelahnya ya tabayyan al amru insyaallah akan jelaslah olehmu perkara ini insyaallah taala Allahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Ini selanjutnya beliau akan bicara tentang masalah ini dari kalamnya Ibnu Qayyim. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang mendatang. Habis.